العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته ذلك وذلك قبل الهجرة kata muallif rahimahullah dan juga termasuk prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah beriman bahwa Rasulullah SAW benar-benar diisrokan ke langit wasara ilal arsh atau diistilahkan dengan isra wal mi'raj usriya bihi min Makkah ah, min makanihi dalik ila Baitul Maqdis wa dan dinaikkan sampai ke langit wa ila al-arsy sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala wa kallama Allah tabaraka wa taala dan beliau berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala wa dakhala al-jannah dan melihat jannah wa tala'a ila nar dan melihat neraka wa ra'al malaikah dan melihat malaikat dalam bentuk aslinya melihat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki nama tu sayap wa sami'a kalam Allah azza wa jal dan mendengarkan ucapan Allah azza wa jalla Ikhwani fi fidina azakumullah ila akhir qawlihi rahimahullah. Kita baca syarahnya. Baru kemudian kita lanjutkan kalimat-kalimat berikutnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah wal iman bi anna Rasulullah sallallahu usriya bihi ila as-sama hadha min mu'jizati ay mu'jizatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isra dan Mi'raj termasuk mukjizat dari mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, mukjizat terbesar adalah Al-Qur'an. Yang benar-benar a'jazan nasa ajma'in. Kalimat mukjizat dari kata i'jaz Ijaz itu membuat manusia dalam keadaan tidak mungkin dan tidak bisa menandinginya. Itu ijaz namanya. Maka yang paling tinggi dari mukjizat adalah Al-Quran. Tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh haula'il mu'tazilah. Yang menyatakan bahwa tidak ada mukjizat Rasulullah kecuali Quran. Wahada kajab. أو هذا كذب منهم كذب منهم وهؤلاء كذابون mereka para pendusta dan ini salah satu kedustaan mereka para Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Nabi tidak punya mukjizat apapun kecuali Quran karena masa-masa keanehan sudah lewat sekarang masa-masa kenyataan masa-masa logika kata ahlul kalam kaum filsafat Mu'tazilah dan pelanjut-pelanjutnya. Katanya dulu zaman para nabi-nabi yang dulu memang banyak keanehan-keanehan. Sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan logika. Maka mukjizatnya sesuatu yang bisa dinalar oleh logika yaitu Quran. Hati-hati. Jangan diterima dan jangan dibantah 100%. Bahaya. Karena kalimatnya syubhat. Diterima berarti kita menerima bahwa Nabi tidak punya mujizat lain selain Quran. Kalau ditolak, seakan-akan kita menolak bahwa Quran itu mujizat. Hati-hati, pedang bermata dua. Barakallahu fiikum. Maka kita katakan Al-Quran na'am mu'jizatun kubra. Al-Quran benar. Itu mujizat terbesar. Tetapi bukan berarti tidak punya mujizat lain. Banyak mujizat Rasulullah SAW yang benar-benar khariqul adah. Khariqul adah luar biasa. Yang mereka sebut dengan kata aneh. Keanehan. Nah, ada pada Nabi SAW. Di antaranya Isra dan Mi'raj. kebetul Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Di waktu itu. nggak ada kendaraan apapun yang secepat itu. Itu khariqul adah. Apalagi Mi'raj. Sampai ke arus Allah lebih-lebih lagi, lebih jauh lagi. Yang baru langit pertama saja, mereka sudah membahas bahwasanya perjalanannya jaraknya adalah sekian ribu tahun cahaya. Bayangkan cahaya cepatnya. Kamu nyalakan di sini, langsung sinarnya ada di sana. Itu kecepatan cahaya. Ini sekian juta tahun cahaya baru bisa nyampe ke sana. Ini semalam. Bukankah itu mukjizat? Belum lagi pohon yang dipanggil oleh Rasulullah SAW dan pohon itu mendekat. Belum lagi air yang keluar dari jari jemaah Rasulullah SAW sehingga menghilangkan dahaga seluruh pasukan dari tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahalu majarra dan masih sekian lagi, masya Allah. Rawi haraj, silahkan riwayatkan, tidak ada keberatan bahwa Nabi SAW memiliki sekian banyak mukjizat-mukjizat. Wa minha hadzal Isra wal Mi'raj, di antaranya Isra dan Mi'raj. Faminal imani bir Rasul, maka termasuk keimanan pada Rasulullah adalah keimanan kepada mukjizat-mukjizatnya. Adalah ala sidqi risalatihi termasuk iman kepada Rasulullah adalah beriman pula pada mukjizat-mukjizatnya yang menunjukkan kalau beliau benar-benar Rasul. Dalil adalah ala sidqi risalatihi yang menunjukkan kebenaran risalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa a'zamu mu'jizatih dan yang paling besar dari mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Was sunnah dan juga sunnah. Mengapa? Karena beliau alaihi salatu wassalam yantiqu bil hikmah. Keluar dari mulutnya semuanya hikmah. Tidak ada manusia yang seperti Rasulullah SAW. Wa a'jaz. Manusia a'jaz. Tidak akan mampu untuk berbicara selalu hikmah. Sehingga Ketika ada yang berkata, apakah kamu catat semua ucapan Rasulullah padahal Rasulullah bashar yatakallam fi ghadabin wa ridha? Apakah kamu catat seluruh ucapannya padahal dia manusia berbicara kadang ridha kadang marah? Seakan-akan kalau marah nggak perlu dicatat. Nabi bantah. Nabi katakan dengan auma'a bi asbu'ihi ila fihi mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya dan menyatakan dengan kalimat uktub walladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haq. Tulis. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya tidak keluar dari sini kecuali hak. Artinya marah maupun ridha semua keluarnya hak. Siapa yang mampu? A'jazan nas. Wa Rasulullah sallam wa sunnatihi a'jazan nas ajma'in. Menyebabkan manusia semuanya nggak bisa menandingi, menyaingi, meniru seperti Rasulullah SAW nggak akan bisa. Maka sunnah pun mukjizat. Belum lagi sunnah mengandung berita-berita yang akan datang yang tidak mungkin tahu kecuali Allah. Berarti beliau pasti diberitahu oleh Allah. Kalau diberitahu oleh Allah berarti beliau Rasul mendapatkan wahyu. Wahyun yuha ilaih. Rasulullah SAW menyatakan di akhir zaman akan turun Isa. Akan muncul Dajjal. Nanti akan terjadi begini, akan terjadi begini. Hadih al ghaibiyat. Perkara-perkara yang gaib belum terjadi. Nanti di akhir zaman akan terjadi. Dari mana beliau tahu? Padahal beliau seorang manusia. Tidak alimul ghaib. Berarti beliau diberitahu oleh yang maha tahu. Allah alimul ghaib wa la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah alimul ghaib, enggak ada yang lain. Tidak ada makhluk satupun yang alimul ghaib. Hanya Allah satu-satunya yang maha mengetahui yang ghaib Apa yang akan terjadi, dia akan datang. Allah yang tahu. Satu-satunya. Allah tidak tunjukkan hal-hal gaibnya kecuali beberapa perkara gaib Allah beritahukan kepada beberapa rasul. Illa manirtada kecuali beberapa rasul yang diridhoi. Maka diantaranya Rasulullah SAW tahu apa yang akan terjadi nanti. Sebagian, bukan seter semuanya. Yang tidak diberitahu, beliau sebagai manusia tidak tahu. Bahkan Allah suruh Rasulullah SAW untuk menyatakan dan mengikrarkan bahwa aku tidak tahu yang gaib. Katakan, "Qul, law kuntu a'lamul ghaib, lastakthartu minal khair wa ma masani su." Katakan wahai Rasul pada mereka, "Law a'lamul ghaib." Kalau aku tahu yang gaib, lastakthartu minal khair wa ma masani su. Kalau saja aku tahu yang gaib, aku akan tambah kebaikan dan aku tidak akan disentuh kejelekan. Ya jelas. Kalau tahu yang gaib, batu akan mengarah ke pipinya, ngeles. Kan begitu. Tahu yang gaib. Bentar lagi dia akan melempar saya. Saya tahu. Tidak. Kenyataannya Rasulullah SAW berdarah pipinya. Terkena lemparan batu mereka. Rasulullah SAW terluka. Rasulullah SAW sakit. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu hal yang gaib. Kecuali beberapa perkara yang Allah beritahu. Kalau diberitahu oleh Allah, jangankan Rasul, yang bukan Rasul pun tahu. Iya Pak ya. Kamu tahu nggak akan datang hari kiamat? Tahu. Dari mana tahunya? Ya diberitahu oleh Allah dalam Quran. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Hari kiamat pasti akan datang. Hampir-hampir aku sembunyikan beritanya hampir-hampir aku sembunyikan beritanya. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Tapi kenyataannya Allah yang maha pengasih, maha penyayang tidak menyembunyikan beritanya. Allah beritahu akan datang hari kiamat. Kalian tahu ada surga? Kalian tahu ada neraka? Kalian tahu ada sekian banyak yang dikisahkan di akhir zaman? Tahu dari mana? Dari Allah imma langsung dalam Quran wa imma melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali pada pembahasan bahwa Rasulullah SAW sunnahnya pun merupakan mukjizat. Karena ucapannya selalu hikmah dalam keadaan ridho ataupun marah ataupun bagaimanapun keadaannya tidak pernah keluar dari mulutnya illal haq. Kecuali kebenaran. Manusia kadang ketika ridho ucapannya hak, ketika marah ucapannya ngawur. Itu manusia. Atau sebaliknya, ketika diuji dengan kemarahan dia istiqomah, di atas hak ketika sudah ridho pokoknya semua benar ngawur lagi yang kata mereka kalau cinta sudah melekat teh kucing rasa coklat ini nggak peduli pokoknya kalau dia sudah cinta semuanya benar walaupun salah dikatakan benar walaupun menyimpang dikatakan hak ila akhirih ini karena ridho berlebihan kebablasan Berarti ada manusia yang tergelincir ketika ridho, ada yang tergelincir ketika marah. Tetapi Rasulullah SAW, La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ketika marah yang terucap hak, ketika ridho yang terucap hak, ini juga mu'jizat. Ini juga mu'jizat. Kembali kepada kitab. Wa qala ta'ala berkata lagi Syekh Shalal Fauzan hafizahullah wa a'zamu mu'jizatihi al-Qur'an wa sunnah hadhihi a'zamu mu'jizatir Rasul inilah sebesar-besar mukjizat Rasulullah sallallahu wa hiyal mu'jizatul baqiyah ila an taquma as-sa'ah dan inilah mukjizat yang terus-menerus kekal sampai hari kiamat yabqa ila yaumil qiyamah. Adapun mukjizat pohon bisa dipanggil mendekat, kita nggak lihat. Mukjizat bulan terbelah, kita nggak lihat ketika itu. Rasulullah SAW ketika mereka menyatakan coba kalau engkau memang Rasul minta pada Tuhanmu belahlah bulan. Nabi menyatakan undur, lihatlah pada bulan itu. Ternyata bulan terbelah dua, sebelah ada di kanannya gua Thawr, sedangkan yang sebelahnya lagi di sebelah kirinya. Apa kata mereka? Bukan beriman. Qala eh, qalu hadza sihru ibni Abi Kabsyah. Inilah sihirnya anak tukang kambing, kata mereka. Sihirnya anak tukang kambing. Astagfirullah. Abu Kabsyah sesungguhnya julukan dari suaminya Halimah Sa'diyah yang menyusui Rasulullah SAW. Sehingga mereka menisbatkan Rasulullah SAW kepada bapak susuannya. Yaitu Abu Kabsyah. Ikhwani fiddin, a'azakumlakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi yang kita saksikan sampai hari ini. mukjizat Rasulullah adalah Quran. Beritanya dalam Quran, beritanya dalam hadis, kita lihat kenyataannya sekarang. Rasulullah SAW berkata, Sinfani min ahlin nar, lam arahuma. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Pertama nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumillat ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ila. Wanita kasiat, aria memakai pakaian tapi telanjang. Nabi menyatakan lam ara lam arahuma dua golongan yang aku belum melihatnya nanti akan muncul. Para sahabat tidak bisa membayangkan seperti apa orang pakai pakaian tapi telanjang. Kontradiksi. Dua perkara yang bertentangan. Berpakaian dan telanjang. Dua yang bertentangan. Kok bisa terjadi pada wanita berpakaian sekaligus telanjang? Ternyata nasolah salam al-afiyah kita di hari ini menyaksikan terlalu banyak bentuknya. Ada yang pakai pakaian tapi tipis tembus pandang, atau pakai pakaian tapi minim, atau pakai pakaian di satu tempat dibuka di tempat lain, percuma. Apa keuntungannya? Kenapa ditutup? Kemarin saya sudah lihat. <laughs> Ketika di pantai, ketika di kolam renang ila akhir. Ini barakallahu fikum tidak terbayangkan di zaman salaf. Tetapi terjadi zaman ini. Wahada aydan jalil ala sidqi risalatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti kebenaran kerasulan beliau. Kok tahu akan muncul model-model seperti itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahada aydan mu'jizat. Sehingga dikatakan mukjizat yang paling besar dan baqiyah. Tetap terjaga, tetap tersisa, bisa dilihat kehebatan keajaibannya sampai hari ini. Wa kadzalika min mu'jizatihi isra wal Mi'raj. Demikian pula di antara mukjizatnya adalah Isra dan Mi'raj. Al-Isra adalah huwa fil lail sedangkan mi'raj huwa su'ud makna asra yusri isra'an adalah perjalanan di waktu malam perjalanan di waktu malam wa asri apa itu ayatnya nah wa asri bi ahlika bi qat'in min al-lail berjalanlah engkau dengan keluargamu di potongan malam. Asri yang di Isra lah, berjalanlah di waktu malam. Maka Isra adalah perjalanan di waktu malam, tetapi maknanya adalah apa yang sudah pernah disinggung yaitu diisrakan Rasulullah SAW dari tempat beliau di Makkah ke Baitul Maqdis. Huwa alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dialah Allah yang mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Alladhi barakna haula. Sedangkan Mi'raj dari kata araja huwa su'ud, naik. Contohnya ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ta'rujul malaikah. Ta'ruj ini naik. Taib, hadhihi lughatan. Ini secara bahasa. Mi'raj adalah dinaikkan. وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى مسجد الأقصى في فلسطين dan beliau alaihi salatu wassalam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Syam. Fi lailatin wahidah. Di malam atau di satu malam saja. Bisuhbati Jibril. Ditemani oleh Jibril salam. Wa urija bihi ila sama. Kemudian dinaikkan. Diangkat. Dari Baitul Maqdis ila sama. Ke langit. وكيف أنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس Bagaimana mungkin seseorang bisa berjalan di malam hari dari Mekkah sampai ke Baitul Muqaddas kemudian dinaikkan ila sama thumma nazala minas sama kemudian turun dari langit Thumma raja'a ila Makkah, kemudian kembali ke Mekkah, fi lailatin wahidah di dalam waktu satu malam saja. Alaysa hadhihi i'jaz? Bukankah ini mukjizah? Hada biqudratillah. Ini adalah dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuasaan Allah jalla wa ala. Sehingga pakailah akalnya akal mukmin. Jangan memakai akal kafir. Akal kafir berkata mustahil, tidak mungkin. Semalam ke Betul Maqdis Apalagi ke Sidratul Muntaha. Ke Baitul Maqdis saja membutuhkan waktu satu bulan. Pakai kendaraan tercepat apapun nggak mungkin semalam. Itu kata orang kafir. Nggak masuk akal. Maka dijawab oleh kaum mukminin, tidak masuk akalmu. Akalnya orang kafir, akalnya orang yang tidak beriman. Adapun kami memiliki akal yang sehat, bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maka bagi Allah semuanya mudah. Masuk akal apa masuk akal? Masuk akal. Ikhwani fi din azakumullah. Kata beberapa orang semut ya, bercerita dengan semut lainnya, saya habis ke Jakarta kemarin satu jam. Ditertawakan oleh semut-semut lainnya. Mengapa? Karena semut-semut lainnya tidak pernah tahu ada kendaraan, ada kemampuan manusia demikian hebatnya bisa bikin pesawat segala, segala macam sehingga semut itu tadi naik di tasnya orang, kemudian berangkat ke Jakarta, kemudian dengan pesawat yang sama kembali. Ditertawakan orang ditertawakan? Mengapa ditertawakan? Tidak percaya ada makhluk yang lebih hebat dari semut yang bisa bikin pesawat yang namanya manusia. Itu baru perbedaan semut dengan manusia. Dan Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ada yang lebih hebat, ada yang lebih kuasa, ada yang maha bisa. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalian tidak percaya, menyatakan mustahil. Kalau kami percaya, maka kami katakan karena ada yang maha kuasa. Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwani fiddina azakumullah. Maka kalau dikatakan nggak masuk akal, nggak masuk akal mereka yang bodoh nggak kenal Allah. Nggak masuk akal mereka orang kafir yang tidak percaya adanya Allah yang ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Qala wa urija ila sama' min baitil muqaddas. Dan semuanya itu sampai ke Sidratul Muntaha fi lailatin wahidah. Hada biqadratillah. Ini karena kekuasaan Allah. Allati la yu'jizuha syai. Yang tidak akan mungkin mampu melakukan seperti itu sesuatu apapun. La bi qudratihi huwa alaihi salatu wassalam bukan dengan kekuatan beliau secara pribadi sebagai manusia Ya tentunya nggak akan bisa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bal biqudratillah. Beliau diisrakan dan beliau dimi'rajkan. Lihat kalimatnya. Wa man yafham al-arabiyyah undurul kalimah. Siapa yang mengerti bahasa Arab? Maka lihat kalimatnya. Bukan Nabi berjalan di waktu malam. Tetapi Nabi usriyabihi Dengan sigha mabni lil majhul. Yang maknanya di Barakallahu fiikum. Atau bahkan disebutkan fa'ilnya yaitu Allah. Huwallazi asra. Huwallazi. Yani asyara ila Allah subhanahu wa ta'ala. Asra bi'abdihi. Yang mengisrakan hambanya. Maka jangan lupa itu. Kalau manusia tidak akan mampu dengan waktu sekejap atau dengan waktu semalam bisa ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Kita akan katakan tidak akan mampu, nggak akan bisa. Tetapi ini diisrakan oleh Allah yang maha kuasa, yang maha bisa. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita Utiya bil buraq. Didatangkan kendaraan yang dijuluki dengan buraq. Yang namanya mustaqun minal barq. Namanya mustaq diambil dari kata al-barq. Apa al-barq? Kilat. Kalian punya kendaraan baru tingkat ekspres, ya, belum tingkat kilat. <laughs> Ini sudah kilat namanya. Wahia dabatun sari'atul Kendaraan yang sangat cepat. Khutwuha inda muddi basariha. Langkahnya, artinya kecepatannya Sekejap mata memandang. Tiba-tiba sudah sampai di tujuan. Faraqibahan Nabi Sallallahu wasallam wa Jibril. Beliau alaihi salatu wassalam menaiki kendaraan tersebut ditemani Jibril alaihi salam ila Baitul Muqaddas. Hadza huwal Isra. Inilah yang dikatakan Isra sampai ke Baitul Maqdis di Syam. Wa amma al-Mi'raj Adapun Mi'raj, faqad urija bihi min Baitil Muqaddas ila sama. Adapun Mi'raj bahwa beliau diangkat, dinaikkan dari Baitul Muqaddas ke langit. Wajawadat sab'at tabaqat, melewati tujuh lapis langit. Yang perjalanan Dikatakan jaraknya antara langit yang satu dengan langit yang lain 500 tahun perjalanan. Dari satu langit ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan dan terus demikian. Wantaha ila sidratil muntaha sampai berakhir di sidratil muntaha. Wa sami'a kalam Allah dan Rasulullah SAW mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala secara langsung wa amarahu bis salah dan memerintahkan untuk salat. Wa ra'a fi hadhihi lailah al jannah wan nar. Di malam itu juga Rasulullah sallam diajak melihat surga dan neraka. Wa ra'a fi hadhihi lailah ar-rusul wal anbiya. Di malam itu pula Rasulullah sallam sempat melihat para nabi dan para rasul di langit-langit Allah Subhanahu wa taala wa jama'ahumullahu lahu dan Allah kumpulkan untuk beliau alaihi salatu wassalam wa shalla bihim bahkan sempat salat bersama mereka idharan li fadlihi alaihim ini barakallahu fikum Allah tunjukkan fadilahnya kepada mereka para anbiya dan ditunjukkan pada Rasulullah SAW lihat para anbiya wa faradallahu alaihi salawatul khams dan Allah subhanahu wa ta'ala saat itu mewajibkan lima salawat. Fil yaumi wal laylah. Di malam dan siang hari. Wahuwa fis sama. Dalam keadaan beliau masih di langit. Tuma nazala alaihi salatu wassalam ila baitil maqdis. Maka Rasulullah SAW turun kembali ke baitil maqdis. Wajaa min baitil maqdis ila makkah fi laylatin wahidah Kemudian beliau kembali ke Mekah dalam satu malam. Wa asbaha fi Makkah alaihi salatu wassalam. Maka pagi harinya Rasulullah SAW sudah di Mekah. Dan Rasulullah SAW karena itu bukan mimpi. Beliau benar-benar mengadakan perjalanan. Dalam Quran disebutkan Isra. Huwaladhi asra maka Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, saya diisrakan ke Baitul Maqdis. Belum bicara tentang Sidratul Muntaha. Orang-orang kafir sudah tertawa mereka. Lihat, apa kata orang ini? Semalam ke Baitul Maqdis. Kita menempuhnya dalam waktu satu bulan. Satu bulan berangkat, satu bulan pulang riuh mereka. Bahkan sampai-sampai dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah dalam sirah bahwasanya ada yang sudah masuk Islam keluar lagi. Apa-apaan? Ke Betul Maqdis dalam waktu semalam. Mustahil. Ini ngomong apa ini? Orang ini mulai ragu. Sampai mereka mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan harapan Abu Bakar pun keluar dari agamanya. Ya Abu Bakrin, ukhruj. Keluarlah. Kami punya berita. Yang membuktikan bahwa temanmu itu begini dan begitu. Disebutkan tuduhan-tuduhan mereka. Yang dusta. Abu Bakar keluar, ada apa? Lihat temanmu itu. Dia berbicara. Maunya dia semalam ke Baitul Maqdis. Dalam waktu semalam. Apakah mungkin itu? Ila akhiri kalamihim tetapi Abu Bakar Siddiq hanya bertanya, benarkah dia yang berkata seperti itu? Kata mereka benar. Sekarang masih berbicara. Silakan datangi dia di dekat Ka'bah. Kata Abu Bakar, belum mendatangi Rasulullah SAW sudah berkata. Kalau beliau yang berkata, aku percaya. Kalau beliau yang berkata, aku percaya. Walaupun lebih daripada itu. Dan bagaimana aku tidak percaya? Padahal aku sudah percaya dengan yang lebih daripada itu, yaitu turunnya wahyu sabaha masa min fauqi sab'i samawat. Aku beriman kepadanya bahwa turun ayat dari atas tujuh lapis langit pagi dan sore. Al-mu'min sadiq. Maka dijuluki oleh Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu dijuluki As-Siddiq. Ikhwani fidina azakumullah muslimin rahimani wa cerdas. Orang mukmin akalnya cerdas. Mereka-mereka aklaniun Golongan rasionalis yang mendewakan rasio, ternyata mereka dungu. Mengapa dungu? Karena tidak percaya adanya pencipta langit dan bumi. Karena tidak percaya adanya yang ala kulli syai'in qadir. Kalau mereka berkata, kami percaya kok. Kalau percaya, kenapa aneh? Kalau yang menghendaki adalah Allah, pencipta langit dan bumi yang ala kulli syai'in qadir. Kenapa kalian tolak? Kenapa kalian bilang tidak masuk akal? Ikhwani fillah Bahwa yang namanya aqil adalah seorang mukmin. Karena mereka cerdas. Kami beriman dengan wahyu yang turun dari Allah kepada Rasulullah SAW pagi dan sore. Berapa jaraknya dari atas arus Allah sampai ke Rasulullah. Berapa jaraknya? Berapa kalinya jarak Mekah ke Baitul Maqdis? Tak terhingga sekian juta kalinya. Toh bisa turun wahyu pagi dan sore. Oh itu mungkin diturunkannya 500 tahun yang lalu baru sampai sekarang wahyunya. Jawabannya begitu. Kalla. Tidak sekali-kali. Mengapa? Karena pertanyaannya baru saat itu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Langsung dijawab. Saat itu bertanya, turun ayatnya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya lagi tentang haid. Turun lagi ayat. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mereka berbicara lagi ada kejadian antara suami istri turun ayat Allah qad sami Allah. Allah mendengar ucapan wanita yang begini dan begitu. Barakallahu fiikum. Ini kecerdasan orang mukmin yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau Betul Maqdis dekat kami percaya yang lebih daripada itu yaitu turunnya wahyu min fawqi sab'i samawat. Aku percaya dengan turunnya wahyu dari atas tujuh lapis langit, dari atas arus, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada kitab. Mi'raj bi jismihi wa ruhihi. Isra Mi'rajnya beliau benar-benar dengan jasadnya, benar-benar dengan ruhnya. Ini bantahan bagi haula yang tadi saya katakan otaknya kurang cerdas. Mengapa? Karena mereka memaksa-maksakan harus cocok dengan akal. Sebentar. Ini kalau saya ingkari, saya kafir. Karena ayatnya ada dalam Quran. Mungkin, kata mereka, maksudnya jasadnya tetap di sini. Tapi ruhnya dibawa oleh Jibril. Jadi seperti mimpi. Wajar. Mungkin makul, masuk akal katanya. Terus <laughs> kalau mimpi kemudian Rasulullah menyatakan pada masyarakatnya kaum manusia yang kafir dan mukmin, aku pergi. Dusta atau nggak dusta? Namanya dusta. Kalau kamu mimpi pergi ke Makkah, pagi-pagi cerita sama teman-teman, saya habis ke Makkah tadi malam. Dusta atau nggak dusta? Dusta jasadmu masih di sini, itu cuma mimpi. Maka Rasulullah SAW kalau dikatakan oleh kalian, wahai aklaniyin, bahwasanya Rasulullah SAW hanya mimpi, yang pergi hanya rohnya jasadnya masih tetap di Mekah, berarti engkau menganggap Rasulullah SAW berdusta. Menyatakan kepada manusia bahwa aku habis pergi atau aku habis diserahkan ke Baitul Maqdis kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bantah dengan kalimat Syekh Shalal Fauzan dan para ulama, al-Isra wal Mi'raj bi jismihi wa ruhihi. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Juz ketiga halaman 23 dan 24. Lihat pula Fathul Bari. Juz pertama halaman 460. Lihat pula Syarah Al-Aqidah Tahawiyah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah halaman 245 dan 246. Dan lihat pula setiap kitab-kitab usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Setiap kitab yang membahas prinsip-prinsip ahlu sunnah mesti akan ada. Bahwasanya atau seringkali selalu ada wajibnya beriman dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Seperti Al-Iman Ibnu Mandah rahimahullah atau kitab yang lainnya. wa yaquluna innahu alam yakun bi ruhihi faqat kama yaqulun ba'dul munkirin bukan berarti beliau itu Isra dan Mi'raj dengan rohnya saja sebagaimana dikatakan oleh sebagian para munkirin para pengingkar-pengingkar awil mustaghribin atau para orientalis mustaghrib Ya di golongan mustagribina lihada syai. Orang yang merasa aneh dan gak bisa terima dengan berita ini. Wa innahu usriya Kemudian mereka mereka-reka dengan berkata bisa jadi itu isra'nya ruh saja. Bukan dengan badannya, Walaisal Isra manaman yakni hilman dan juga Isra dan Mi'raj bukan cuma mimpi tapi benar-benar Isra, benar-benar beliau berangkat dibawa oleh Jibril ruhnya dan jasadnya walakinnahu yaqdhatan beliau benar-benar dalam keadaan jaga bukan dalam keadaan mimpi usriya bihi sallallahu alaihi wasallam fil yaqdhah walaysa manaman beliau diisrakan dalam keadaan jaga yang dalam keadaan tidak tidur walaysa manaman bukan mimpi wa huwa mu'jizatun min mu'jizatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ini memang mu'jizat dari mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Li ayyi syai? Untuk apa? Allah mengisrakan hambanya linuriyahu min ayatina Innahu huwas sami'ul basir. Untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Bahwa Allah maha bisa dan Allah maha kuasa. azakumullah. Ketika mereka sudah bertikai tidak mungkin, mungkin, tidak mungkin, mungkin. Berkata orang yang bijak. Di kalangan mereka. Begini saja. Kita tes saja Apakah engkau benar-benar dari sana? Dari Baitul Maqdis? Naam, kata Rasulullah SAW. Kalau begitu, berapa pintunya? Masjid Baitul Maqdis. Berapa tiangnya? Berapa ini, berapa ini, berapa ini? Wallahi, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Walaupun orang benar-benar ke Baitul Maqdis, belum tentu ngitung. Sahih? Itu kan curang namanya. Belum tentu bisa ngitung. Tetapi Allah perlihatkan di hadapannya masjid bangunan. Maka Nabi menyatakan begini, begini, begini ceritanya, gambarnya, bentuknya. Sampai orang yang pernah melihat kok bisa persis. Ini berarti tidak punya pengetahuan. Jangan-jangan pernah tahu dari orang. Ada pertanyaan lain. Rombongan kami, rombongan dagang kami sekarang sedang di Syam dan mungkin sekarang perjalanan. Sudah sampai mana? Ini lebih aneh lagi pertanyaannya. Lebih kurang ajar lagi. Apakah kalau seorang datang dari sana pasti melewati kabilah dagang tadi? Atau pasti berpapasan? Pasti melewati? Tidak. Tetapi Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Taala bahwasanya pasukan dagang mereka akan datang besok bersama fajar. Unta yang paling depannya seperti ini, seperti ini. Digambarkan rinci Pagi harinya semua berdiri di pinggir kota. Sebelum fajar sudah kumpul. Ingin membuktikan benarkah? Yang percaya melihatnya ke tempat yang diperkirakan akan datang pasukan atau rombongan dagang tersebut. Yang tidak percaya pandangannya ke matahari, ke fajar. Fajar muncul. Berarti tidak datang. Begitu Orang yang melihat ke fajar, melihat fajar, menjerit, fajar menyingsing. Mereka belum datang. Di saat yang sama, mereka yang dalam keadaan melihat ke arah kemungkinan datangnya pasukan dagang tersebut, mengucapkan kalimat yang sama. Telah datang, telah benar dia. Sampai unta yang terdepannya mereka lihat persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala yunkiruha illa kafirun mu'anid. Maka tidak ada yang mengingkarinya kecuali kafir yang mu'anid. Yang benar-benar menentang. Hatinya nggak mau terima. Walaupun bukti sudah terlihat di depan mata. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.